Bapak mohon maaf untuk Murata uh, Untuk hari Kamis kita alihkan menjadi hari Jumat Jadi surah Yasin ayat 48 sampai 83 itu adalah untuk hari Jumat ya Diteruskan dengan surah As-Sofat ayat 1 sampai 51 Ibu dan Bapak bisa mempersiapkannya ya untuk hari Jumat pembacaan al mushabul Murata Baik Ibu dan Bapak, Rabu dan Kamis kita bersama dalam Indeks Quran namun sebelumnya kita akan meneruskan tahsin terlebih dahulu ya. Tahsinnya kita memasuki ayat ke-15 ya Pak Hasim. <laughs> Ini Pak Hasim ya, rajin mencatat. Ayat ke-15 surah ketiga surah Al-Imran. Tentu ibu dan bapak yang sudah memiliki ya, terjemah perkata Qur'annya halaman 51 ya. E, yang berwarna juga sama halamannya.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 Mas Andi? Mas Andi? Oh, enggak dengar. Iya. Miknya cuma satu. Ini <clears throat> untuk doa ya dari Robbana. Rabbana ya Rabbi ya Tuhan kami innana sesungguhnya kami amanah kami telah beriman Fawfir lana maka ampunilah untuk kami ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami Dunubana segala dosa kami wakina qina benar dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka ini teksnya dituntun oleh Allah tuh ya jadi kadang-kadang ada orang yang berdoa itu kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa kita kurang mantap. Eh, ini memang Allah sudah menyiapkan teksnya itu ya. Teks-teks doa itu. Nah, robana, Robana itu untuk doa gitu ya. Eh, itu ya. Robana atina, Robana habana, Robana latuziku, robana itu ya. Robana inna sina itu di, di Al-Baqarah dua terakhir ya 282 sampai 286. Itu. <clears throat> Nah ini. Kalau baca doa lain ya dengan baca Quran. Kalau baca Quran nggak boleh mutus. Jadi kalau baca Quran الذي الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار gitu ya tapi nanti kalau lagi berdoa Rabbana itu di luar sholat ya Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami amanah, kami telah beriman ya Allah kepadamu ya Allah. Faghfir lana ampuni, maka ampunilah untuk kami, dzunubana, segala dosa kami. Waqina adzabanna dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Itu. Nanti ada juga yang diganti Rabbi ini ya deh. Eh, tidak bisa diganti domirnya bisa juga tapi jangan nggak ngerubah juga nggak apa-apa karena Allah maha tahu ya. bahasa kami itu kan bahasa halus nih Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan sama saja tuh yang sabar laki-laki sabar perempuan sama saja yang takwa juga demikian الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang benar, siddiq, wal qanitin dan orang-orang yang tetap taat, wal munfikin dan orang-orang yang menginfakkan hartanya wal mustaghfirin dan orang-orang yang mohon ampun bil ashar pada waktu sahur. Allah, ini ini ada hubungan dengan se sebelumnya ini ya. Tadi kan itu tuh. Jadi katakanlah nah ini di ayat 15-nya. Katakanlah maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Ya tadi kan eh, bahwa manusia itu ada kecenderung, kecenderungan suka dengan wanita-wanita suka dengan anak-anak, suka dengan harta, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda yang dipilih eh, kalau sekarang mobil kendaraan mewah ya itu wal an'am dan binatang ternak wal hars dan sawah dan ladang ini kita Allah tahu ya ada orang yang suka ngumpulin yang koleksi rumah koleksi ya macam-macam lah gitu ya nah, Allah tahu tapi ingat, Zalika mata'ul hayatid dunia. Demikian itu adalah semuanya kesenangan kehidupan dunia. Wallah dan Allah di, wan, di sisi Allah indahu di sisinya husnul ma'ab yang terbaik tempat kembali. Suka dengan semua itu tidak ada masalah selama tidak menyalahi peraturan syara, syariat Allah ya, perundang-undangan baik hukum positif maupun hukum negatif ya hukum positif ataupun hukum peragama ya aturan syariah ya ini <laughs> yang suka semua itu katakan kul nabiikum bi khairin min dzalikum katakanlah maukah kau ku beritahu kalian bi khairin dengan yang lebih baik min dzalikum dari yang yang di atas tadi wanita-wanita anak harta dan semuanya mau enggak gitu kan itu Lilladzina taqaw bagi orang-orang yang mereka bertakwa inda rabbihim di sisi Rob mereka, di sisi Tuhan mereka. Jannat ada surga. Jannat tajri yang mengalir min tahtil anhar di bawah dari bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di dalam surga. Bukan hanya itu, mereka juga disediakan wa azwajum mutahharah dan pasangan-pasangan yang disucikan Iya, tidak pernah. Hari ini uh, suami istri <clears throat> jadi gadis lagi, jadi gadis terus muda terus. Nggak ada makanya kan Rasulullah juga ternyata senang bercanda. Ada nenek-nenek ya, eyang-eyang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah saya masuk surga enggak? Aduh, nenek mah nggak bisa nggak masuk surga nenek-nenek mah gitu kan. Nenek itu nangis, ya Allah, gimana saya? Iya nenek, nenek nggak masuk surga Nanti nenek nggak jadi nenek-nenek lagi Jadi gadis lagi, senyum ya Masya Allah, <laughs> itu ya Nah ini Rasulullah senang bercanda tapi tidak keterlaluan ya ini. Wa azwaju mutoharoh dan pasangan-pasangan yang disucikan. Waridwan dan mendapat keriduan minallah dari Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah maha melihat pada hamba-hambanya. Ini Al-Quran yang menariknya itu. Betul Al-Quran tidak tidak perlu ada indeks Quran itu kan. Quran itu tidak membahas satu masalah dalam satu ayat, satu surat gitu loh. Jadi e, ingin Quran itu mengajak. Pertama, bahwa manusia cenderung dengan kesukaan-kesukaan, suka ini, suka ini, suka ini. Tapi diberi gambaran. Kesukaan semua itu, nah, nah nanti ada yang lebih baik daripada itu semua. Yaitu kehidupan yang kekal di akhir nanti. Jangan karena kehidupan di dunia ini, kehidupan di akhirat dilupakan. Begitu juga Quran menggariskan harus ada keseimbangan. Jangan karena kehidupan akhirat, kehidupan dunia ditinggalkan juga tidak bagus. Ada keseimbangan. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi kita ingin kehidupan akhirat, kehidupan di dunia dilupakan. Jangan. Ada keseimbangan ini. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Yang tadi di atas kan? Kesukaan terhadap wanita, anak-anak, harta benda, emas, perak, perhiasan, nah itu ya. Eh, kuda kuda pilihan yang sekarang kan mobil-mobil mewah, kendaraan apa itu. Dan nah, semuanya itu, nah ini. Bagi orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka, Rob mereka ada sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta riba. dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Itu. Siapa mereka itu? Nah di ayat 16 disebutkan. Yaitu orang-orang yang berdoa. Berdoanya bagaimana? Rabbana inana amana faghfir lana ذنوبنا wa qina النار Ya Allah, Ya Rob, Ya Tuhan kami, kami benar-benar kami telah beriman. Kami yakin kehidupan di dunia ini memang indah, membuat orang lupa diri. Tapi kami yakin, Ya Allah, semua itu adalah ujian untukku. Mana yang boleh, mana yang tidak, kenikmatan yang kami harus renggu. Tapi jelas, kehidupan di akhirat lebih kekal dan abadi. Jangan sampai kenikmatan di dunia membuat kami terlupakan, membuat kami lupa, melenceng dari syiar, dari syariatmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami benar-benar telah beriman kepadamu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang sering kita lupakan. Ini tolong di garis bawah ini. Terus, jadi kalau baca baca Quran nggak boleh mutus. Tapi kalau baca doa diputus sambil diresapi. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami innana sesungguhnya kami amanna kami telah beriman ya Allah kepadamu Faghfir maka ampunilah kami ya Allah. Apa jadinya kalau kami tidak diampuni ya Allah? apa yang terjadi padahal kami ini banyak sekali salah, banyak sekali dosa. Dari banyak segala dosa kami, ampuni ya Allah, ampuni kami. Ampunilah kami untuk kami dari segala dosa yang telah kami perbuat. Waktunya agak benar dan bebaskanlah kami dari siksa neraka. Jadi yang akan kembali kepada surga mendapat kenikmatan, mendapatkan semuanya yang ada di surga nanti jannatul na'im. Satu, adalah orang yang suka berdoa. Doanya ini. Digaris bawahi ya. Kadang-kadang kita lupa nih. Kedua, selain berdoa, meminta kepada Allah, dia juga sabar. as orang-orang yang sabar. was dan orang-orang yang benar. Makanya ada kan dalam suatu hikayat, bertanya kepada Nabi, ya, ya, ya, Rasulullah saya ini banyak berbuat salah, berbanyak berbuat dosa, bisa enggak saya ini mau taubat kepada Allah ya, meminta ampun kepada Allah masih bisa enggak ya, ya Rasulullah, kata Rasulullah, kamu jangan berbohong ya, itu Kok gitu aja? Iya, kamu jangan berbohong aja. Besoknya ditanya, e, hari ini kamu berbuat apa? Dia malu karena dia masih berbuat dosa, berbuat maksiat. Kan satu caranya jangan berbohong. Nah dari situ besoknya lagi mau ditanya, kamu <clears throat> kemarin berbuat apa? Oh, saya sudah melaksanakan ini, melaksanakan. Jadi dia tidak malu untuk tidak melak untuk kembali melakukan dosa-dosanya itu. Jadi yang pertama jangan bohong. Itu karena untuk berbohong pertama menutupi kebohongan pertama harus berbohong, berbohong, berbohong terus. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan surga, jannatul na'im adalah yang Selain berdoa tadi, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian dengan juga sabar. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Wasadikin dan orang-orang yang benar. Wal qanitin dan orang-orang yang tetap taat. Wal munfikin dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ini infak ini infak sedekah sunnah itu di 215 Al-Baqarah ya. Sedekah wajib, zakat, surat Taubah surat 60 ya. Surah 9 ayat 60 maksudnya. Itu. Jadi kalau gambarannya kalau kalau 1 juta zakatnya kan 2,5 persen, 25 ribu. Jadi yang bersihnya 975 ribu. Nah infak itu dari 975 ribu. Itu gambaran ya. Nanti nanti kan ada nisob nisob nisobnya 98 gram emas, ada yang menyatakan 86 itu nisab. Jadi eh, ada yang perhitungan, ada juga yang e, mau mengeluarkannya Pak ya tiap belanja. Ada yang mengeluarkannya Bu Yani setiap satu tahun sekali. Nah itulah silahkan perhitungannya ya. Nah ini yang penting orang mau menginfakkan infak sunnah namanya sodako Infak wajib namanya zakat. Uh, infak sunnah dicatat ya di surat al Baqarah 215. 260 terus 260 261 itu penjelasan tentang infak. 1000 jadi 700 ribu kan lipatannya 700 di sana. Jadi orang yang akan mendapatkan jannatun tunain kenikmatan kemewahan ke, kenikmatan di surga itu adalah selain yang sabar, yang benar, wal qanitin dan orang-orang yang tetap taat, wal munfikin dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, juga orang wal mustaghfirin. Siapa saya katakan sama saya? Siapa yang tidak pernah punya salah? Pasti ada salah terhadap bunda kita, ibu kita, ayah kita, terhadap tetangga kita, atau mungkin terhadap anak dan istri kita. Kadang-kadang tak sengaja terungkap sesuatu ungkapan yang menyakitkan mereka. Orang yang benar itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang benar adalah orang yang selalu menjaga diri, dari kesalahan. Kalaupun dia tersalah, dia segera tersungkur minta ampun kepada Allah. Ya Allah, betapa dosanya aku ini. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni, apa jadinya? Aku enggak kuat ya Allah harus diceburkan ke dalam neraka yang panas. Kepanasan neraka itu kan Masya Allah ya. Tapi di dunia ini udah, udah di, apa, direndam beribu-ribu tahun. Masya Allah ya, masih panas aja seperti itu. Bayangkan kehidupan di neraka di akhir nanti sehari di akhir nanti adalah seribu tahun di dunia. Jadi kalau kita disiksa dua hari aja dua ribu tahun. allah Akbar. Orang yang akan mendapatkan kenikmatan jannah naim adalah orang yang wal mustaghfirin dan orang-orang yang selalu memohon ampun bil ashar pada waktu sahur. Konotasinya ini tentu adalah orang yang selalu berbuat selalu mengerjakan salat salat malam, qiyamul lail, tahajud. Di malam-malam orang saat tertidur lelap, nyenyak, dia bangun. Dia sholat, dia berdoa, dia minta ampun kepada Allah. Nah, itu. Kalau semua itu diperlakukan, dilakukan, berdoa sudah Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar berbuat sabar sedang menjadi orang benar sedang berusaha wal qanitin jadi orang-orang yang tetap ya taat wal munfikin orang yang selalu gemar berinfak baik zakat maupun sodako wal mustafirin dan selalu memohon ampun bil asar kepada Allah pada waktu-waktu sahur nah kalau semua itu syahidallah menyaksikan Allah ya Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Menyaksikan Allah bahwa dia tiada Tuhan selain Allah. Bahwa dia tiada ilah, tiada Tuhan. Illahu melainkan dia Allah. Wal malaikat dan malaikat-malaikat. Wal malaikah wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. imam bil qisti. Yang menegakkan dengan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. La ilah, tiada Tuhan, tiada ilah. Illahu, melainkan dia Allah. Allah Rabb Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana. Itu. Kesininya agama yang diridoi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah yang diridoi hanyalah Islam. Itu ya. Bisa paham kan? Kita selama ini baca-baca aja. Jadi orang yang akan mendapatkan kenikmatan di ayat 16 yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Rob selain dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Rob, tidak ada Tuhan selain dia. Selain dia, ya Allah, ya Rob. Yang Allah, dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ini menarik sekali ini ya. Jadi ayat suratul Imran ini. Nah ini. Kita lihat ya. Eh, Inna dina indallahil islam. Sesungguhnya ad-din, din itu nanti bisa bermana agama, bisa juga hari pembalasan di sini din din tatanan hidup indallah di sisi Allah al-Islam adalah Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ini ya wa makhtalafa tidak ada perselisih alladzi orang-orang yang utul kitab mereka diberi alkitab illa min ba'di kecuali dari sesudahnya ma apa yang ja'ahum datang kepada mereka al ilmu ilmu bagaian bainahum karena kedengkian di antara mereka wa may yakfur dan barang siapa yang ingkar bi ayatillah terhadap ayat-ayat Allah wa innallaha sari'ul hisab maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya itu kita masih meneruskan yang kemarin ya ada mana maaf ini eh, kehujanan ya. Alhamdulillah ya. Ini wasilahnya. Hakikatnya ya tetap Allah. Kita kemarin tentang kurban ini masih surah ke surah Al-Hajj ya. Surah ke-22 ayat 36 37. Surah ke-22 ayat 36 37. Nah ini ya. Ya, jadi harus diberi digarisbawahi. Mau membangun masjid ke, mau apa, mau apa. Yang terpenting adalah niat karena Allah. Yaitu tanpa niat karena Allah sia-sia belaka. Kita berkurban juga demikian. Jadi kurban yang diterima bukan dari bukan dari daging darah tetapi yang yang diterima adalah keimanan dan ketakwaan ya. Ayat 37-nya. Dilihat halaman 336. Ibu dan Bapak yang sedang memiliki terjemah perkata. Eh, enak Ibu ya. Bapak ya, jadi bukan Pak Hari kok jadi pintar. Iya, karena ini ada ada ada contekannya di bawahnya. Nanti kita belajar uh, eh, metode-metodenya ya. Kalau metode kan nanti perlu waktu. Kalau ini kan enggak, siapa aja bisa buka kok, bisa baca. nggak ngerti di sini nanti lihat terjemah Departemen Agama sebelahnya. nggak ngerti, lihat tafsir. Nah, itu ya. Ayat 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين la yanalallah tidak akan sampai kepada Allah luhumuha dagingnya wala dima'uha dan tidak juga darahnya. kita berkorban itu jangan dipikir kalau Allah butuh daging dan darahnya. Allah tidak butuh itu semua. Walaki yanaluhu akan tetapi yang akan sampai kepada Allah at-taqwa minkum takwa dari kalian. Allah sangat suka kalau kita berbuat baik di antara kita. Kita nolongin orang, memberi ada anak yang sekolahnya tidak mampu kita biayai, ada orang yang kesandung kita obati. Allah suka, tapi bukan Allah yang butuh butuh semua itu. Jadi kalau kita berbuat baik sesama kita, Allah sangat suka dengan itu. Bahkan tidak termasuk iman kalau seseorang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Maknanya agama Islam adalah agama untuk sosial kemasyarakatan. kita. Ya. Nah ini. Kadzalika demikianlah Sekhurha dia menundukkan lakum untuk kalian. Menu ya. Sekhurha lakum menundukkan untuk kalian litu kabiru agar kalian agungkan litu kabiru Allah mengagungkan Allah. Alama hadakum atas apa yang dia menunjuki kalian. wabashiril muhsinin dan berilah kabar gembira buat orang-orang yang berbuat kebaikan daging hewan dan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu di ayat 38 ya. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Jadi jangan khawatir, orang yang beriman itu akan dibela oleh Allah. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah sesungguhnya Allah yudafi' dia membela aniladina amanu atas orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Mana yang mereka? Ada wau alif tuh ya. Amanu jamak. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak dia tidak menyukai kulla khawani kafur tiap-tiap orang yang berkhianat khawan kafur orang-orang yang ingkar itu ini ayatul munafik kan khianat tidak berkhianat itu tentang kurban ya. Kemudian ada beberapa hadis kan. Orang yang mampu berkorban kemudian tidak berkorban. Kata Nabi jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ada kemungkinan sholatnya nggak diterima. Jadi mampu berkorban tidak berkorban. Bahkan dalam beberapa tafsir. Uh, Ibnu Abbas itu ada yang sampai berkorban dengan daging lain. Ada beli ke pasar daging dikorbankan <laughs> gitu ya beberapa kilo. Ini jadi mengingatkan bahwa kita harus berbagi. Gitu. Saya mau berkorban tiap tahun ya alhamdulillah ya. Berkorban perasaan. Oh, iya kurban apa saja yang penting kurbannya yang betul <laughs> kurban kambing.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 Inna sesungguhnya kami. A'tainaka. Kami telah memberikan kepadamu al-kausar nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli. Ini fi'il amar. Kata perintah. Maka dirikanlah salat. Li rabbika karena Tuhan kamu. Wanhar. Dan kurbanlah. Kalau wanhar dan siang hari. Jadi jangan bacanya one wanhar, tapi one wanhar, hak kecil. Innasya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Muhammad, huwal abtar, dia terputus. Termasuk kita juga, kita menegakkan kebenaran. Kadang-kadang orang benci terhadap kita. Tenang aja. Ya sesungguhnya orang-orang yang membenci itu dia terputus. Ini sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu baik ya, Mas Andi kayaknya nih ada telepon. Silahkan yang ingin telepon di 8594785. Baca ina apa ina ya. <laughs> Nih, suara saya kurang begitu enak. Mohon maaf ya didengarnya. Nah inilah, semuanya dari Allah kita sudah berusaha berikhtiar berobat sudah gitu ya kehujanan iya padahal sudah pakai eh, jas hujan dan segalanya ya. <clears throat> ya itu baik yang ingin mencoba membaca eh, al kausar ya surah ke 108 di 85 90 47 85 hmm, ini enak kita belajar terjemah perkataan jadi pinter Eh, orang yang nggak tahu dipikirnya Ari pinter. Ah biasa-biasa saja. Ini ada contekannya ya di bawahnya. Itu. ya, jadi gambaran ibu dan bapak yang belum memiliki terjemah perkata. Jadi Quran itu ditulisnya jarang-jarang. Jadi untuk yang belajar juga enak. Selain Quran berwarna, Quran terjemah perkata ini ditulisnya jarang-jarang. Jadi nggak numpuk. Kalau cetakan Indonesia kan umumnya numpuk karena tulis tangan. Ini tulisan komputer 30 juz. Jadi tulisannya jarang-jarang. Di, di bawahnya itu ada terjemah bahasa Indonesia gitu loh. Di kanannya ada terjemahan departemen agama. Bukankah jadi pinter kita? Karena yang menterjemahkan itu juga orang-orang pinter. Kita membaca karya orang-orang pinter. Betul kalau ada ulama yang menyatakan, kamu tidak boleh menterjemah. Betul, <laughs> menterjemah itu harus ada ilmunya. Tapi kalau membaca terjemah, kenapa? Kan ini baca terjemah. Kalau nggak jelas kita baca tafsirnya. Oh harus pesantren dulu. Kapan pesantrennya? Kita kan sudah terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak. Makanya nanti kita belajar metode-metodenya ya. Jadi nanti ada dengan e, metode Granada itu dari Pak Solihin, walaupun kita nggak mesantren, serasa mesantren gitu. Nanti kita belajar kaben kata benda, apa ciri kata benda, oh kemasukan alif lam, ujungnya tanwin, menunjukkan nama orang, mami muai <laughs> gitu. Nanti ciri ciri kata kerja, pil madi, pil bodore, pil amar, nah itu ya, insya Allah nanti. Jadi sama kayak di pesantren kan, jadi kita lebih baik terlambat daripada tidak. Gitu ya. Ini habis harus dibilang, dibilang <laughs> apa ya? Karena kita sudah tidak mesantren lagi. Kalau mau mesantren juga bagus kan. Mesantren dalam artian mondok kayak itu kan. Masih kita masih banyak tugas yang lain. Nih. Baik. <clears throat> Yang ingin mencoba silakan surah Al-Kausar ya. Surah ke-108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. In apa tuh hukumnya? Gunnah. Inna a, apa? Mad bun fasil. Kenapa? Matobi ketemu alif. Begitu. Tapi sebetulnya bukan itu. Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Nih kelihatan ya kalau terjemah perkata Tasuka ini, Tasuka ini, Tasuha ini di <laughs> percetakan negara. Nih ya, lututi di mana tuh di Bintaro, di sono jauh. Di sektor, eh, di sektor berapa? 8 sana ya. <laughs> ini Rio putranya. Ini uh, kelihatan kalau terjemah perkata tuh ada jarang-jarang. Jadi yang namanya Majaiz bin Fasil Matobi ketemu alif tuh. Matobinya inna, alifnya a. Tapi alif itu sebetulnya bukan alif, tapi itu hamzah. Makanya di buku wajib halaman 38 nomor 2, mad jaiz munfasir adalah matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Mana hamzahnya itu alif itu hamzah gitu lah. Makanya kalau cetakan Timur Tengah, ini kan cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah di atas hamzah, di atas alif itu ada hamzahnya. <laughs> ini. Iya. <clears throat> iya ya, alhamdulillah di mana ya banyak uh, ini jamaah-jamaah alhamdulillah ternyata uh, ada yang di Halim juga saya banyak murid tari tapi saya nggak punya ilmu <laughs> ya, ibu sama saya juga ilmu Maya relatif lah lah kepintaran Maya yang penting kita kan belajar terus gitu ya ke bagaimanapun itu karena kalau kalau kita ngajar nggak belajar maka nggak nambah ilmu kita gitu ya nah ini inna tuh sungguh kami A'tainaka kami telah memberikan padamu al-kautsar nikmat yang banyak. Fasalli maka dirikanlah salat li rabbika karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Jadi nanti apa tajwidnya in guna inna a tuh madda ismun tasil pai huruf lin. Na mad asli. Tuh, eh, ya. Na kaknya kosar. Inna na kal alif lam komariah. Kau lin. Kau sar. Nggak jadi mad lin Karena setelah huruf linnya ketemu dua huruf kosar. Sa dan ro. Kalau setelah huruf linnya ketemu satu huruf kosar. Dihentikan jadi mad lain baru. Ini nggak jadi mad lin Kosar aja. Assalamualaikum. Dengan ibu. Masih manggil. Baik, mangga. Maaf, uh, Pak Ustadz. Uh, Ya, saya coba. Iya, mangga. silakan. Jadi kadang-kadang kita kalau yang ah ini mah kan surat paling pendek suka nganggap enteng. Justru <laughs> ya alif dan ain. Er er boy. Eh bukan a alif dan ain. Kalau alif dan alif artinya lain. I'ti memberikan. Er kal Sar sa. Pasal? Enggak. <laughs> Begini Bu, Fasalli li rab Fasalli li rabbika wanhar gitu bu. Fasalli li rabbika. Enggak, linya pendek. Fasal. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Kalau wanhar hadada lain lagi artinya. Wanhar. Fasalli li rabbika. Enggak. <laughs> Kumaha itu? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Abtar. Qafala sugro. Inna Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lancar tuh baca ini kesandung. Itu kadang-kadang saya juga suka nganggap pendek. Makanya nggak boleh ya. Pari, apakah gaji kita setiap bulan harus dijakati? Ya, lebih baik begitu. Ada yang dikumpulkan satu tahun, ada juga bulanan. Bayangin aja kalau gaji sebulan satu juta misalnya, berarti satu tahun kan belas juta. Nah ini, ada juga yang harus nisob. Nisob emas itu kan 96 gram emas. Ada yang bilang 86, kali-kali aja. Tapi begini, kalaupun kita tidak termasuk eh, orang yang harus mengeluarkan zakat, eh, keluarkan, keluarkan saja. Nanti kan urusan Allah. Apakah masuknya nanti ke zakat atau ke sodakoh. Kita lebih baik, eh, apa ya, menjaga aja khawatirnya. Banyak e, tentang profesi ini berbeda pendapat. Ya bayangin aja petani yang sekian modalnya harus harus jakat loh. Setiap panen itu kan ada yang dua setengah persen, ada yang lima persen tergantung dia diairi dengan air atau bukan. Nah ini pegawai masa nggak jakat gitu kan profesi jakat profesi. Assalamualaikum. Salam. Dengan ibu. Dengan ibu Ade pak. Di mana ibu? Di Pejompongan. Di Pejompongan. Nah nggak silakan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر jangan ditahan, dilepas. Inna, inna, arwainakal kawthar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن inna هو الأبقر Abtar. Ya. Abtar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. 85904785 kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk yang ingin mencoba ya. Ini Al-Kausar. Ini juga syarat dengan teori tajwid. Banyak orang yang baca Fasoli lirab jangan. Fasol fasoli lirab bikawan kan matobi'i, enggak matobi'i. Memang itu patah wau itu kan ada patah tuh dengan alif matobi'i kan. Tapi memang sebetulnya itu bukan cerita matobi'i. Karena di situ hamjanya wau tuh one har. Oh, jadi hamjanya hamjah wasol. Karena hamjah wasol alifnya nggak dibaca panjang. one har gitu. Dan berkurbanlah. In guna Setiap menemukan nun dan mim bertasjid ditahan. guna guna itu ditahan, dengung ke hidung, ya dibacanya double in gitu. Kalau di Quran berwarna kita kan di situ sudah warna coklat. Pokoknya kalau menemukan yang warna coklat, kalau nggak guna, idgom biguna atau ikhfa. Karena ikhfa juga harus ditahan gitu ya. Inna sya inna sya sya sini matobi'i. Inna syani'aka huwal alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Di atas lamnya ada sukunnya. Tuh. Kenapa ada sukunnya? Kenapa dibaca? Oh, karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif. Kok tahu? Kan dari ciri tadi tinggal ngitung. Satu alif, dua lam, ketiganya alif lagi. Itu alif lam komariah ya. Ah, nggak percaya? Buka aja buku wajib. Ya, Bu nih, ini lagi nyusun. Itu Hmm. Telepon RKM-nya 85904785 ya. Itu untuk di udara. lima itu untuk di udara. Itu boleh nyoba ya, nggak apa-apa. Gitu. <clears throat> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Salam. Dengan Bu Endah. Bu Endah di mana? Di Salak. Ya, mangga silakan. Radio Ibu dikecilkan volumenya ya di sana. Iya. Volume radio Ibu dikecilkan, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim إنا أعطيناك الكوثر Bukan sin, tapi sa. Hamas ya? Bukan hamas, sa. Kausar ya salah satu huruf hamas. Kausar gitu, bukan kausar ya. Bukan Yes. sin tapi sa. Kausar. Ya. Inna Jangan kelamaan. Innya jangan kelamaan satu alif aja. Inna, nanya yang agak lama. Inna الكوثر Jangan ditahan. Fasalli li rabb. Fasal. Inna Nah itu shin. Inna sya shin besar. Terima kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang fa ini termasuk huruf hamasnya di buku kedua halaman 33 ya. Tapi yang hamas nampak itu kalau kaf dan tak mati. Huruf lain hidup. Kausar itu ya. Baik Ibu dan Bapak terima kasih ada saran ada kritik jangan sungkan ya. Silahkan ke 0812 828 7881. 0812 7881. Ada saran, ada kritik, ada masukan, saya senang sekali. Apapun ya. Gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14 Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. RKS Radio Kayu lembut suaranya, manis lembut suaranya, manis titikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saudara kembali kita jumpa untuk penjelasan hari ulang tahun Kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 13 November 2008 Saya Rido Ardiansa bersama Bung Andi Pranasta Selamat pagi dan selamat mengikuti Satu kebahagiaan tersendiri menjadi teman dekat Anda di hari bahagia ini Terutama Anda yang merayakan hari ulang tahun Baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan Ya, Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini tengah merayakan hari ulang tahunnya. Anda bisa telepon langsung di 85904785 atau melalui SMS di 02191482747. Tentu dengan sesuai dengan eh, formatnya ya. Nama spasi, usia spasi, alamat spasi dan ucapan Anda untuk siapa, usia berapa, nama dan ya ucapannya. Baik, kita buka dulu dengan satu lagu pilihan dari Bung Andi untuk Anda. Terlebih ku menggilaimu Salahkah ku Hingga Ku tak tahu arah hidupku Ku telah buta karenamu Tolong aku bisa menangis Apa yang harus ku lakukan Aku Ku begitu menginginkanmu Takkan mampu hidup tanpamu Mengertilah kau genggam hatiku Dan dekatkan pada hatimu Tolong aku